Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يسر لنا أمورنا ويسر كل من يسر أمورنا اللهم يا ربنا سهل أمورنا وسهل كل من سهل أمورنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وطول أعمارنا في الطاعة والصحة والعافية وغس أرزاقنا وبلغ آمالنا وألف بين قلوبنا اللهم يا ربنا ارزقنا طابة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di dalam kebaikan hingga kelak setelah panjang umur kita kembali kepada Allah dicabut nyawa kita dalam sebaik-baik keadaan di saat kita beribadah kepada Allah di saat kita diridhoi oleh Allah di saat kita belajar atau di saat kita mengajar atau di saat kita sujud di dalam solat kita dan semoga Allah mengkabulkan permohonan kita semua amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pengajian kita. Yang pertama adalah pembacaan kitab atau cerita sore, yang kemudian dilanjutkan dengan fikih. Fikihnya kemarin sampai di mana? Cuman dia. Ya. Kalau sudah terasa panas bisa diputar itu kipasnya. Belum. Baik, bismillah. Fadhal Ustaz. Thank you. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأسأل خفين فقال دعهما فإني أدركتهما طاهرتين فمسح عليهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأسأل خفيه فقال لهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأسأل خفيه فقال لهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما بسم الله الرحمن الرحيم Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Anil Mughirah ibn Syu'bah dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala beliau berkata kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin di sebuah perjalanan ada fa ahwaitu kemudian aku bermaksud Aku merunduk dan bermaksud aku khufaihi untuk melepas ini sudah kemarin guys masalah khidmahnya sahabat Nabi SAW di saat menemani orang tua yang lagi bepergian dianjurkan yang muda ngeladeni yang tua biarpun urusan pakai sandal itu harus ngerti anak-anak kalau lagi pergi sama ibunya jangan ibunya yang sudah sepuh masang sandal kerepotan tolong dipasangin oleh anak-anaknya. Orang tua, guru, jadi ya sama orang sepuh. Orang sepuh fisiknya lemah. Jadi khidmah itu diajarkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang sepuh. Tidak apa-apa kita ulang sebentar. Suatu ketika ada sahabat Nabi bersama Rasulullah. Rasulullah waktu itu sudah memasuki waktu sholat. Jadi ada yang bergegas dari sahabat Nabi itu mendekat ke kaki Nabi Muhammad lalu merunduk ingin melepas sandalnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad saat itu sepatu. Tapi Nabi Muhammad SAW saat itu berkata, Da'huma, biarkan. Da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma, aku memasukkan dua sepatuku itu ini dalam keadaan suci Famasaha alaihima lalu Nabi Muhammad tidak mencuci, membasuh kakinya tapi cukup mengusap sepatunya saja. Ini sudah kita bahas kemarin. Jadi termasuk syarat sahnya, syarat sahnya orang boleh mengusap sepatu kalau sepatu itu dimasukkan atau kaki itu dimasukkan ke dalam sepatu sepatu dalam keadaan ia punya wudhu, dalam keadaan suci. Itu salah satu syaratnya yang sudah kita sebut kemarin. Hikmah lain adalah pengabdian kepada orang sepuh, orang tua. Ini diutamakan. Dan tidak perlu gengsi. Gengsi itu sombong. Sama ibunya kok gengsi. Sama gurunya gengsi. Sama orang tua gengsi. Orang tua siapapun kalau perlu. Ada orang tua mungkin pakai susah, sandal susah. Atau mungkin mau keluar pintu masjid kerepotan. Tolong dipapah. Dibimbing itu akhlak yang mulia. Kadang-kadang orang gengsi ya, gonceng ibu saya yang tua. Ah, ahli neraka itu harus semakin perhatian kepada ibunya, bapaknya, dituntun. Apalagi diantarkan ngaji, Masya Allah. Enggak, ya sudah tua mau mati, enggak usah ngaji. Waduh, masuk neraka ini orang. Kadang-kadang orang begitu. Tidak punya adab sama orang tuanya. Jadi kalau adab punya tata krama, bekti ke orang tua itu akan terbaca dalam semua gerak-geriknya seorang anak. Tidak tega ibunya jalan tertati-tati, akan dipapah. Akan ditemani, Biarpun dalam keadaan dia buru-buru kayak apapun, orang tua dinomor satukan daripada urusannya. Kecuali sudah orang tuanya duduk dalam keadaan nyaman, lalu permisi, mohon maaf, aku mau pergi. Pamitan, salaman, cium tangan, selesai. Jadi ini adalah pendidikan ya, hormat kepada orang tua, mengabdi pada roh sampai urusan lepas sandal itu dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Amr bin Umayyah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yah yahtazzu memotong mencoel mengambil dan memotong daging min katifi syatin daging paling banyak dalam binatang kayak kambing itu katif apa ya? Kalau kakinya ujung daging daging kaki depan paling atas itu apa namanya? Ya? Kalau dilepas kakinya itu ada daging yang besar-besar ya di sininya, di atas nih. Apa biasa orang sebut? Belikat sini ya? Belikat. Atau pokoknya ya ini punggok ya nih. Kalau saya itu kambing ya, <laughs> seandainya. Ya di sininya ini sudah. Itu daging yang paling banyak itu. Nah itu waktu Nabi Muhammad fadu'i ila salat. Setelah Nabi Muhammad makan, fadu'i ila salati lalu diajak salat. Waktu itu Sayyidina Bilal yang mengajaknya. Dalam riwayat disebutkan yang mengajak itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan memang begitulah Sayyidina Bilal sekedekatannya dengan Nabi Muhammad. Setiap mau salat selalu didatangi adalah pertama kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'al kosikina. Kemudian pisaunya itu diletakkan oleh Rasulullah. Fasalla. Kemudian Nabi Muhammad sholat. Walam yatawaddo. Dan Nabi Muhammad tidak berwudu lagi. Ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya istri Nabi Muhammad suila an akli lahmi man an akli ma masat hunnaru Suatu ketika istri-istri sahabat, istri-istri Nabi Muhammad ditanya, bagaimana Nabi Muhammad kalau habis makan daging? Nabi Muhammad berkata, tawaddu'u mimma massat hunnaru, maka berwuduklah engkau sehabis makan daging yang dimasak. Jadi ada riwayat bahwasanya kalau kita makan daging itu wajib wudhu. Kan begitu, mula-mulanya seperti itu. Ternyata ada hadis yang diriwatkan oleh Abu Daud, kemudian oleh Imam An-Nasai, kemudian Ibnu Hibban dan Ibnu Majah mengatakan hadis itu sahih, mengatakan kana akhirul amraini bahasanya dua hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan yang paling akhir adalah tarku meninggalkan al wudu'i wudu mimma masat hunnaru dari daging yang masak. Ternyata riwayat ini ada dua. Memang pertama-tama Nabi Muhammad kalau orang makan daging harus berwudu. Tapi setelah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan itu semua. Jadi makan daging langsung saja sholat nggak apa-apa. Jadi lihat kalau ketemu hadis yang satu tadi orang pada bingung, makan ayam wudhu, makan ini wudhu, pusing ya. Makanya kita itu harus tanya ke ulama lah. Dan hadisnya pun ternyata Abu Daud, Abu Ibnu Hibban kita belum membacanya ya. Mau jadi mujtahid hanya membaca kitab Bukhari. Mujtahid bingung tuh. Jadi kalau mau jadi orang alim mujtahid harus membaca semua buku hadis ya. Sekarang kalau membaca satu buku, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya seperti itu. Orang makan daging harus wudhu, langsung wudhu, seksa, itu tersiksa hidupnya. Dan ijma ulama, tidak ada ulama yang mengatakan wajib setelah itu. Karena hadis yang akhir adalah Nabi Muhammad tidak memerintahkan berwudhu kalau kita habis makan daging. Itu. Semua daging. Baik itu daging kambing atau daging ontah. Kemudian setelah itu ada riwayat lain lagi bahwasanya Nabi Amar Rasulullah al-wudu amin akli lahmil jamali. Nabi Muhammad memerintahkan wudhu sehabis makan daging onta. Lalu pada Nabi Nabi Muhammad bertanya, wal ghanam dan kambing bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan la. Jadi kalau makan daging kambing dan yang lainnya tidak, tapi kalau makan daging onta wajib wudhu lagi. Ternyata itu juga riwayat. Sehingga ada pendapat yang mengatakan kalau orang makan daging onta itu wajib berwudu dan pendapat ini diambil oleh madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau madhab kita Imam Syafi'i makan onta sebanyak-banyaknya pun tidak wajib wudu. Jadi kita madhab Syafi'i nggak wajib wudu ya. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal kalau orang makan daging onta itu wajib wudu. Akan ah, onta wajib wudhu dan ini pendapat yang diambil oleh Al Imam Nawawi dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Nawawi punya pilihan bahwasanya kalau orang habis makan daging onta maka dia wajib wudhu. Tapi lagi-lagi ini pendapat-pendapat minoritas, mayoritas jumhur ulama mengatakan makan daging onta, daging sapi tetap tidak wajib wudhu. Bahkan kalau ada orang makan daging babi nggak wajib wudhu, tapi haram makannya, kan begitu? Karena makan tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi ada ini menurut jumhur ulama. Nah, kalau ibu-ibu pernah mendengar bapak-bapak orang akhir zaman di Indonesia kok mengatakan makan daging onta itu membatalkan wudhu, itu orang bingung. Pertama apa? Di Indonesia nggak banyak onta, ngapain dibahas? Yang kedua, jumhur ulama syafi'iyah madhab syafi'i mengatakan tidak wajib. Kecuali biasanya itu orang aneh, itu orang yang aneh-aneh saja. Jadi dia mengatakan menurut menurut pendapatnya Imam Nawawi maka wajib itu dari onta. Makan daging onta wajib wudhu itu menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali dan menurut madhab Imam eh, menurut Imam Nawawi dari madhab Syafi'i mengatakan juga sama Imam Nawawi kayak Imam Ahmad bin Hambal. Tapi tidak usah pusing. Bahwasanya menurut madhab syafi'i yang dikukuhkan, sehabis ibu makan daging onta, nggak usah wudhu. Nanti insya Allah bu ngerasain. Ya, amin ya. Nggak usah wudhu lagi bu ya. Kalau wudhu sunnah boleh saja di saat lengkap dan sebagainya. Tapi kumur ya, nanti ada riwayat masalah kumur itu sunnah. Supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang mengganggu. Sebab kadang-kadang kalau dagingnya enak itu kumur pun males. Sayang, Makanya jangan sholat kalau habis makan kacang ya. Kacang kan gurih. Biasanya, nah ini sayang ya Allah mau kumur, kumurnya setengah-setengah. Karena apa? Rasanya masih enak, sayang. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari suaid bin Nu'man radhiyallahu anhu annahu dari suaid ini keluar annahu keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Waktu pada kejadian di Khaybar keluar bersama Rasulullah hatta idza kanu fis sohba sehingga sampai ke tempat yang namanya sohba. Tempat yang namanya sohba, bagian sini kalau panas bisa dinyalain nanti kipasnya, kalau sudah panas. Kalau tidak pengen nggak apa-apa. Uh, eh, Wahya adna khaybar, yaitu tempat yang paling dekat dengan khaybar, tanah khaybar. Fasallal asro, waktu itu Nabi Muhammad sholat asar, Thumma da'a bil azwadi. Kemudian Nabi Muhammad memanggil untuk dikeluarkan bekalnya apa. Jadi dianjurkan kalau bepergian itu ngumpulkan bekal boleh supaya tidak repot di tengah jalan. Jangan-jangan kita sampai ke tempat yang tidak ada makanan, nanti bingung. Membawa ke bekal ini bukan bertentangan dengan tawakal, tapi begitulah caranya tawakal dulu. Apa? Berusaha dulu baru nanti tawakal, membawa bekal. Falam yu'ta illa bisawik. Ternyata tidak ada yang diberikan kepada Nabi Muhammad ketua, kecuali sawik. Sawik itu adalah daging yang dicacah, dihancurin, dicampur dengan tepung. Tepung gandum atau apa itu ya, itu namanya sawik, itu makanan termasuk makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Fa'amah Rabbihi, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk didatangkan mana itu? Mana sawiknya? Setelah didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, isma' ya Rosat, ini bacanya salah. Fathurriya. Qabla al-qira'ah dita'allam qira'ah. Mungkin kan. Fathuria kemudian dibasah-basahin. Jadi sawiknya itu dibasahin untuk bisa dimakan. Mungkin sudah mengering begitu karena di dalam perjalanan. Setelah dimakan, faakala Rasulullah eh, faakala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan wa akalna dan kami kami pun makan. Kami pun ikut makan bersama Rasulullah. Tsumma qama ilal maghribi, Nabi Muhammad langsung salat maghrib, famadmadha kemudian berkumur, wa matmatna dan kami pun berkumur thumma shalla wa lam yatawaddo dan Nabi Muhammad langsung melakukan salat dan tidak uduk. Ini juga ada mirip dengan sebelumnya bahwa di dalam sawik itu ada dagingnya. Ini menjelaskan dan mengukuhkan bahwa kalau makan daging itu enggak batal wudhu. Buktinya Nabi Muhammad setelah makan sawik, makan daging, langsung melakukan yang namanya sholat tidak pakai wudhu lagi. Ini yang pertama. Yang kedua ini menunjukkan Nabi Muhammad selalu dalam keadaan bersuci ya bisa bersuci wudhu sholat asar dengan wudhunya duhur sholat maghrib dengan wudhunya asar ya gitu jadi memang selalu dalam keadaan wudhu itu dianjurkan senantiasa kita bisa dalam keadaan wudhu ini bagus sekali baik apalagi tolibul ilim menuntut ilmu ngaji dan sebagainya sebisa mungkin tidak wajib loh ya sebisa mungkin kita dalam keadaan suci kita dalam keadaan punya wudhu dan ini adalah termasuk apa menjaga. Dalam riwayat disebutkan man asabathu musibatun wa wa ala ghairi taharatin fala yalumanna illa ala nafsihi. Kalau ada orang mendapatkan musibah, macam-macam musibah dan dalam keadaan ia tidak punya wudhu, jangan dicela kecuali dirinya sendiri. Artinya wudhu ini menjauhkan dari musibah lahir dan batin. Musibah lahir batin membiasakan wudhu. Habis kita kadang-kadang subhanallah setan wudhu itu besar. Jadi orang kadang-kadang sudah ke kamar mandi cuci muka dan cuci kaki. Nambahin niat saja susah kadang-kadang. Padahal sudah sama-sama ke kamar mandi, tinggal nawaitul wudu'a selesai. Jadi senantiasa dalam keadaan bersuci. Banyak orang sholat Sholat itu masya Allah dengan wudhu satu. Sholat asar dengan wudhunya dohir, duhur sampai maghrib. Karena di dalam masjid terus. Jangan seperti satu orang sholat subuh itu dengan wudhunya isya. Karena kebiasaan begadang sholat isaknya akhir menjelang subuh. <laughs> itu orang nggak bener. <laughs> Ah, jadi sholat subuhnya, sholat isaknya ngepres baru lima menit masuk subuh. Bukan begitu maksudnya. Sholatnya awal waktu, kemudian masih mengejar dengan wudhu yang pertama, sholat yang kedua. Tapi lebih dari itu, disunahkan kalau kita ingin memperbaharui wudhu. Anda punya wudhu, mau wudhu lagi, itu juga sunnah lagi dengan syarat airnya terpenuhi, banyak, waktu tidak mepet dan orang lain tidak butuh. Jadi tempat-tempat seperti ini boleh wudhu mengulang dua kali. Kalau ruwak, kalau airnya ngepres tidak usah. Wallahu a'lam bisawab. Ini masalah kita kita membaca kitab Tajridus sore dan kita lanjutkan. Selesai satu hadis lagi biar beres. Hah? Halo 19 menit, baik. Kemarin masalah Mandi besar. Mandi besar sudah disebutkan sebab-sebab mandi besar lima-limanya. Baik, caranya mandi besar. Cara mandi besar sederhana ya. Mandi besar itu intinya mengguyur ke sekujur tubuh kita dengan niat ngangkat hadas besar. Harus dengan niat ya niatnya nggak pakai bahasa Arab pun sah, jangan dibikin pusing. Sebab ada orang bertanya sudah 45 tahun bertanya gimana saya itu untuk mandi besar, niatnya kayak apa, caranya bagaimana. Sudah punya anak enam. Ya karena tidak mengerti, tidak pernah menghadiri majelis taklim, Kemarin sudah disebutkan bahwa bersenggama menggauli istri biarpun tidak sampai keluar mani wajib mandi ya. Baik dan mani sendiri sudah ada keterangannya kayak apa. Jadi orang mandi itu sederhana, gampang. Yang penting air yang asli, air yang sudah kita sebutkan pada pengajian yang lalu, air beneran itu bukan air susu, air kopi, kita guyurkan ke sekujur tubuh asalkan merata itu sudah beres. Biarpun nggak pakai sampo, nggak pakai sabun. Ibaratnya nyelem, naik sudah beres. Niatnya sederhana, boleh nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari, aku niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar, boleh. Atau dengan bahasa Jawa, aku niat adus ya. Adus atus ya. Adus besar, mandi besar. Sebab Jawa Timur dengan Jawa sini beda. Takut kalau pakai bahasa Jawa Timur dipikir bahasa Inggris ya. Jadi pokoknya saya niat mandi besar, ngangkat hadas, biur, selesai. Intinya semua yang masih menyambung dengan Anda wajib dibasuh. Kalau ada orang punya rambut 5 meter wajib dibasuh semuanya. Punya kuku 5 meter wajib dibasuh semuanya. Yang bersambung saja. Yang nggak nyambung sudah jangan dipikirin. Selesai. Kemudian dan menurut madhab kita Imam Syafi'i tidak harus spontan semuanya. Boleh nyicil. Pala dulu, Ya mohon maaf, mungkin ada orang jangan dianggap ini tidak mungkin. Ada orang mungkin masuk ke rumah mertua malu kalau rambutnya basah. Makanya pagi-pagi nyelemin kepalanya dulu dianduin kering. Ya. Nanti agak siang dilanjutkan badannya, boleh. Jadi tidak harus, mohon maaf, tidak harus di langsung Menurut madhab kita Imam Syafi'i boleh yang namanya nyicil ya. Habis menyuci kepalanya airnya habis nimbal dulu lanjutin badannya boleh. Mungkin ada orang punya pesawat nyelemkan kepalanya di Jakarta mampir ke Cirebon badannya kakinya di Surabaya juga sah. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut madhabnya Imam Malik harus spontan langsung beres. Nah menurut madhab Imam Malik urusan air gampang. Tapi urusan mandi dan wudhu itu susah, harus pijat dikosok. Dalam mata Imam Malik harus dikosok. Kalau tidak enggak, yang penting dikira-kira sudah ngerata ke sekujur tubuh sudah beres. Itu madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian ibu bapak, ingat kemarin kalau lagi head gak boleh mandi besar ya. Haram mandi besar. Kalau keramas saja mah boleh ya. Jangan salah. Ini yang sering orang salah paham karena dia itu mendengarnya sambil ngelamun. Kita bicara mandi besar, dia cerita keramas. Kalau keramas itu biasa, mandi biasa. Mandi besar itu mandi ibadah niat karena mengangkat hadas besar. Kemudian di dalam mandi besar itu kita kalau punya hadas dua cukup mandinya satu. Mohon maaf, orang bersenggama wajib mandi kan? Kemudian keluar mandi wajib mandi. Punya dua hadas kan? Kalau orang punya dua hadas besar, maka mandinya cukup satu, nggak usah dua kali. Cukup sekali tok, biur beres. Beres ya, selesai. Mungkin ada orang punya lima hadas bu. Orang ini lagi hamil. Setelah hamil digauli oleh suaminya. Setelah digauli suaminya dia keluar mani. Setelah itu melahirkan. Habis melahirkan nifas. Uh, lima. Kumpul nih, belum sempat mandi habis digauli suaminya sudah keluar mani, kerasa perutnya mau ngelahirkan. Terus ngelahirkan, habis ngelahirkan kan nyambung nifas ya. Lima, gimana cara mandinya? Satu aja, jangan lima, kasihan nanti ya. Mandinya satu kali aja ngangkat nadas besar. Ini contoh ya, biar faham bahwasanya mandi besar sekali saja. Tidak usah dua, tiga, empat. Jadi karena itu jenisnya sama. Hadas besar, jadi mandinya sekali saja. Sama dalam wudhu, Jangan sampai ada orang habis disentuh suaminya terus buang angin, terus apalagi nyentuh kemaluan lalu mudunya tiga kali, nggak usah, satu saja. Ya, jelas ya? Paham insya Allah. Ini masalah mandi besar. Kemudian juga ada urusan yang memandikan orang lain yang keenam ya mandi besar kan sebabnya lima keluar mani bersenggama apa uh, melahirkan nifas apa satu lagi? Head. Kemudian yang terakhir oh mati ya. Tapi mati itu wajib bagi kita yang memandikannya. Wajib memandikan bagi yang hidup maka harus satu limit dibahas. Intinya di dalam memandikan orang mati itu sederhana kita meratakan air ke sekujur tubuhnya saja. Itu saja intinya. Ada pun cara dipanggu, ada pun cara dipangku, ada pun cara ini model-model itu hanya penghormatan saja kepada orang mati. Tapi intinya adalah mengguyur air ke sekujur tubuh. Ibaratnya, tapi jangan ya. Kalau seandainya kita pegang tengkuknya, kita celupkan di sumur, kita angkat, sudah beres itu. Kita sudah gugur kewajiban kita. Makanya jangan ribut urusan cara memandikan tapi kita boleh ribut kalau siapa yang memandikan itu. Kalau laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Kan begitu. Kalau ternyata seorang laki-laki tidak ada yang memandikan dari kaum laki-laki, boleh perempuan tapi dari kerabatnya. Kerabatnya yang mahram. Bapak, ibunya, adik perempuannya, anak perempuannya, neneknya, cucu perempuannya boleh memandikan mayat laki-laki. Atau sebaliknya, kalau mayatnya itu perempuan, yang memandikan harus perempuan. Kalau ternyata perempuan tidak ada, cuma di mana bu ya? Masa nggak ada perempuan lagi hidup di hutan kali ya? Anggap saja tidak ada perempuan lagi, maka yang memandikan adalah laki-laki yang mahromnya. Biarpun perempuan yang memandikan perempuan, biarpun laki-laki yang memandikan laki-laki, tetap tidak boleh melihat auratnya. Hati-hati. Jangan mentang-mentang orang mati buka belak. Dia mah tidak bisa ngomong apa-apa, tapi syariat Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad marah. Tetap auratnya ditutup. Biarpun ibu sendiri memandikan ibunya ibu. Memandikan putri, memandikan perempuan maka wajib ditutup auratnya. Maka di tempat yang tertutup. Kalau laki-laki ngelihat haram lagi, masya Allah kadang-kadang ditonton itu orang memandikan mayat, masya Allah itu haram. Kemudian sederhana yaitu saja, ada pun caranya adalah tidak susah. Makanya semua anak itu bisa mandikan ibunya. Kalau diserahkan kepada lebih perempuan harus yang punya adab. Kadang-kadang itu ilmunya warisan tidak ngerti tata kerama. Ilmunya warisan yang penting bisa pengalaman karena sudah mandikan 100 mayit. Apalagi doanya setiap malam kok tidak ada orang mati lagi. Ini gimana? Itu musibah. Karena dia bukan untuk nolong yang baik. Kadang-kadang sampai cara mandikannya kayak mandikan kambing. Dicucunya, mengusuknya, disemprot. Ah, itu kurang ajar namanya ya. Paling bagus memandikan seorang ibu adalah anaknya. Dia lebih santun, lebih kalem, lebih kasih. Ada pun cara mandikannya mungkin lebih hanya sekadar lebih perempuan ya, sekedar ngarahkan. Tolong mandikannya begini, arah sini, arah situ ya. Karena suatu ketika ada yang melihat seorang perempuan dimandikan, tapi masya Allah gosoknya kayak gosok kambing mau dimasak. Kenapa? Kalau tidak begitu nggak bersih katanya. Innalillah. Memangnya harus bagaimana? Masukkan mesin cuci aja digulung begitu, bagaimana? Ini adalah orang yang tidak punya adab di dalam memandikan. Maka paling bagus, paling rahmat, paling kasih kalau yang memandikan itu adalah keluarganya sendiri. Kalau tidak ada laki-laki yang memandikan, misalnya orang laki-laki meninggal kalau tidak ada laki-laki yang memandikan, pindah kepada perempuan yang mahram, yang sanak, yang tidak boleh dinikahinya tadi. Kalau ternyata perempuan itu tidak ada, yang seperti itu laki nggak ada, perempuan yang mahram nggak ada. Ini pun tidak tahu kira-kira di mana. Misalnya, maka tidak usah dimandikan. Menurut pendapat yang dikukuhkan, menurut Imam Romli tidak usah dimandikan. Terus karena tidak dimandikan ya tidak usah disolati. Terus ya dikubur saja langsung. Karena apa? Gak ada yang memandikannya. Jangan dimaksain. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ditayamumi saja karena kalau ditayamumi tidak membuka auratnya kan, cuman muka sama telapak sama tangannya saja ditayamumi setelah itu boleh dikafani dan disolati. Mungkin pendapat ini lebih gampang ya. Para ibu, para bapak, kalau ada orang kok tidak ada yang memandikan, misalnya ada seorang perempuan meninggal, nggak punya sanak, nggak punya saudara, hidupnya di kampung laki-laki nggak ada perempuannya, dia perempuan sendiri, Misalnya, lah kok mati? Laki-laki nggak -laki boleh memandikannya. Ini kan fardu kifayah. Iya fardu kifayah kalau memenuhi syarat. Kalau enggak, enggak. Cari saudari saudara perempuan ini. Laki-laki yang saudara enggak ada. Lalu bagaimana? Ditayamumi saja Pak. Kan begitu. Tayamumi biarkan dia dengan bajunya yang menutup aurat itu. Kemudian ditayamumi bagian muka dan tangannya. Setelah itu ditutup dengan kain kafan. Kain kafannya pun adalah sebetulnya yang penting menutup jasadnya selesai. Tidak harus dengan cara-cara. ada pun sunnahnya laki-laki dengan tiga, perempuan dengan lima. Satu buat sarungnya, satu buat bajunya, satu buat kerudungnya. Yang dua adalah untuk ngelipat. Itu adalah cara-cara yang sudah sangat bagus. Lebih di Indonesia lebih tahu tentang itu. Cuman kita tunjukkan yang wajib dulu itu apa. Masalah kelebihan cara itu adalah sunnah saja Wajibnya adalah Anda meratakan air sekejur tubuhnya selesai kepada sang mayit. Adapun pakai minyak, apa pakai daun kelor, kemudian dibarengi dengan apa sidir ya, kemudian dibarengi dengan kapur barus, itu semua adalah sunnah saja. Kalau ada mangga, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Jangan ribut gara-gara itu. Sudah telanjur dimandikan, lupa nggak pakai kapur barus, lebih yang ngamuk. Gimana ini? Nggak sah. Itu lebih goblok ya. Kenapa jadi lebih lama-lama ini? Nggak ngerti mana yang wajib. Jadi lebih itu melihat situasi, secukupnya saja. Kalau ada lebih minyak ada orang, mungkin orang fakir, kafannya cuma ada satu, nggak usah ngerepoti orang, satu saja dilipat bagaimana bagus. Tidak berwaksa harus tiga. Intinya menutup sekujur tubuh badannya. Itu saja selesai sebetulnya. Jadi memandikan orang mati itu wajib bagi yang hidup jika kita itu memang uh, memenuhi syaratnya tadi perempuan-perempuan, laki-laki, boleh perempuan dimandikan laki-laki yang mahram atau laki-laki dimandikan perempuan yang mahram, itu selesai masalah memandikan mayit. Wallahu a'lam bisawab. Mayat yang tidak termandikan semua ini pembahasan sholat jenazah nanti tambah kemana-mana. Baik. Selesai kita lanjutkan kitab Riyadhus Solihin. nggak apa-apa dipotong-potong begini bil barokah. Aslinya ini kan majlis itu sore majlis sahih bukhori, Cuman karena tidak karena sahih bukhori itu sebetulnya tidak bisa diajarkan kecuali hanya kepada kalangan tertentu. Mestinya para, para orang memang sudah belajar ilmu hadis dan sebagainya. Karena itu perlu renungan. Bisa saja orang membaca Sahih bukhori ke pasar beli kitab Sahih bukhori membaca hadis ini kala Rasulullah, kala Rasulullah tak tahu yang melanggar umat semuanya nanti. Sebab itu belum dirinci seperti dalam cara pemahaman fikih. Itu masih disusun begitu saja oleh Imam Bukhari dan nanti masalah tarjihnya adalah tugasnya para ulama. Tapi nggak apa-apa bil barokah kita ingin menyampaikan sanat tentang kitab Sahih Bukhari atau Jadidus sore kita baca ala kadarnya saja. Setelah itu mukaddimah fikih kepentingan kita sehari-hari sampai nanti bab yang lainnya, bab jual beli, bab ini ya Insya Allah Kita kepada kitab kita kepada kitab uh, uh Riyadus Solihin ya. Ba, uh, hadis yang berapa? Ke-10 ya. Kita bab tawakal. Bab tawakal Al-yakin wa tawakal. Kita, kita masih di dalam bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Maksudnya setelah kita berusaha menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 adalah an Anasin radhiyallahu anhu qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal An Anasin dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qala barang siapa mengucapkan yakni maksudnya adalah idza kharaja mim baitihi jika ia keluar dari rumahnya tolong diamalkan ini enak Siapa yang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi bismillahi dengan nama Allah bismillahi dengan Allah lah tawakkaltu aku bertawakal aku berpasrah Tawakal tu aku mewakilkan, aku mewakilkan urusanku. Aku serahkan urusanku Allah kepada Allah. Urusan rumah, urusan anak, urusan uang, urusan apa saja. Yang keluar dari rumah membaca Bismillahi, Bismillahi dengan nama Allah. Tawakal tu aku serahkan ilallah kepada Allahi kepada Allah. Kemudian ditambah wala haula wala quwata illa billah la haula tidak ada kekuatan wala quwwati la haula tidak ada daya kemampuan wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah ini perlu dihadirkan la haula tidak ada kekuatan untuk bermaksiat tidak ada orang bisa melakukan maksiat Wala quwata dan tidak ada itu tafsir dari Nabi Muhammad sendiri. Wala quwata dan tidak ada orang mampu melakukan taat. Baik melakukan kemaksiatan atau melakukan ketaatan itu tidak mungkin orang bisa kecuali billahi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nah, ini baru. Maka itulah di saat kita keluar dari rumah menyerahkan. Orang berbuat maksiat Lihat. Itu karena Allah tidak menghendaki orang itu mulia. Kalau Allah menginginkan seseorang itu mulia, dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Sebab ada orang yang mau berbuat maksiat itu susahnya luar biasa. Mau nyuri baru sekali ketahuan digebukin, susah maksiat. Ada orang jadi perampok gede, aman sampai mati. Ada orang mau bermaksiat, tapi Allah tidak rela. Ada orang begitu juga, mau ibadah susahnya setengah mati. Niatnya ibadah, punya suami nggak seneng ibadah, atau punya istri nggak seneng ibadah. Rencananya dulu nanti insya Allah kalau saya sudah menikah bisa sholat bareng, bisa ngaji bareng, bisa ini. Tak taunya diuji oleh Allah dengan pasangan yang tidak seneng ngaji. Nah, maka ini harus banyak tawakal lagi kepada Allah. Ini serahkan kepada Allah. Yang penting sudah mengajak. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, ada juga orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kemaksiatan. Maka sebaik-baik kita adalah menyerahkan kita kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan dan agar dimudahkan kita di dalam urusan ketaatan. Yukalu kalau ada orang yang membaca doa tersebut nanti ada yang menyeru. Dalam riwayat malaikat mendoakan. Dan malaikat berkata, Hudita, wakufita kufita, Sungguh, engkau telah mendapatkan hidayah, hudita. Kufita, sungguh urusanmu telah dicukupi oleh Allah. Wa dan sungguh engkau dijaga oleh Allah. Jadi yang membaca doa tersebut ada jaminan. Dan ia mendoakan bukan orang yang banyak dosa kayak kita. Malaikat-malaikat Allah mendoakan hudita. Di dalam perjalananmu keluar engkau akan mendapatkan bimbingan terus dari Allah. Sehingga benar langkah kita. Usaha kita benar bisa halal. Wa kufita dan apa yang kita inginkan jadi dicukupi oleh Allah. Wa kita dan engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana ya. Bismillah. Allah la haula wala quwata illa billah. Permasalahannya satu tok. Apa? Lu hmm, itu tok. <laughs> Kalau ngomong maka sudah bisa. Permasalahannya lu karena buru-buru biasanya mau pengajian kalau sudah jam 6.30 baru siap dari rumah, gimana nggak buru-buru? Nah, kalau sudah buru-buru doanya lupa, masuk masjid pun lupa doa itik, niat iktikaf. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, itu luar biasa. Setelah itu watanaha anhu syaitanu Tanaha minggir anhu dari orang tersebut asyaitonu syaiton. Males ganggu setan. Orang sudah dijaga bagaimana akan aku ganggu. Setan minggir ini. Ini Rasulullah yang menyebut. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa Tirmidhi dan Imam Tirmidhi. Wa Nasai dan Imam An-Nasai. Wa ghairuhum dan lainnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh para imam-imam hadis. Wa qala At-Tirmidhi Imam at tirmidhi berkata, Imam Tirmidhi berkata, Fayaqulu Lalu berkata syaitonu yakni as-syaiton maksudnya setan. Setan itu berbisik kepada yang lainnya, eli syaitonin akhor kepada setan yang lainnya. Kaifalaka? Gimana engkau birojulin dengan orang Kot Hudia, wa kufiya wa wukiya dengan orang yang sudah mendapatkan bimbingan hidayah dan telah dicukupi oleh Allah dan dijaga. Maksudnya setan ngomong setan. Gimana ente? Berani ente dengan orang yang sudah dijaga oleh Allah tuh? Enggak, sudah mundur setan tuh. Jadi setan pada bisik dengan setan lainnya. Gimana ente dengan urusan ini? Ah enggak, saya ganggu yang lainnya aja lah nih. Makanya yang ada dianggu. ente. Makanya besok sambil ngaji lihat Besok setan itu lihat nih, mampir aja sini besok. Ya ini padahal jurusannya ngaji tadi karena lupa doa <laughs> kayaknya. Jadi kalau sudah doa, setan itu berbisik dengan setan yang lainnya, gimana engkau? Dengan orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah dan dicukupi oleh Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian hadis yang terakhir adalah Al-Hadis Al-Hadi Ashar hadis yang ke-11 wan an Anasin diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Beliau berkata Karena akhwani ada dua bersaudara ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi Muhammad hidup Fakana ahaduhuma salah satu dari dua bersaudara itu Yaktin Nabi senantiasa hadir di Nabi Muhammad. Ngaji terus. Dua bersaudara, yang satu ngaji terus. Wal akhar yahtarifu. Yang satu kerja cari duit. Hidup serumah. Keluar rumah beda. Yang satu ngaji, yang satu kerja. Fasyaka kemudian mengadu al-muhtarifu yang kerja itu yang cari duit, cari makan tuh ngadu. Akhahu ngadukan tentang saudaranya yang nggak kerja, yang ngaji tok itu loh. Lin Nabi kepada Nabi. Akhirnya ngadu ya Rasulullah, saudaraku itu nggak pernah nggak kerja, kerjaannya ngaji tok. Itu gimana ya Rasulullah? Masa yang kerja aku terus Apa jawab Nabi? La'allaka turzaku bihi. Kamu tidak tahu bahwa engkau diberi rizki itu karena saudaramu itu. Jadi Allah menggampangkan urusan rizkimu itu karena kamu menolong saudaramu yang di jalan Allah itu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi ia menolong orang lain. Maka ini luar biasa. Dalam hal ini amat perlu diperhatikan. Makanya kalau punya saudara tapi kok rajin ibadah, rajin ngaji, rajin ini. Ini kesempatan. Wadah, biar saya saja yang nyukupi, saya kerja nggak apa-apa. Yang penting dia benar ngaji, ibadah, Apalagi dia punya bakat untuk dakwah dan sebagainya. Saudara mungkin, bang, karena aku tidak bisa ngaji, tapi aku bisa kerja, abang saja terus dakwah biar saya biayai. Nih, biasanya kakak adik itu kadang-kadang tidak sama. Yang satu rajin ibadat belajar, yang satu ternyata rajin kerja. Nah itu, dia ya sudah dipaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rajin kerja kerja, bantu saudaranya yang hanya ibadah itu. Maka dengan ibadahnya saudaranya itu, dengan ngajinya saudaranya itu, Allah akan memudahkan urusan rizkinya. Bahkan ada sebuah hadis diriwayatkan, Hal turzakuna. Akankah engkau diberi rizki oleh Allah illa bidu'afaikum kecuali karena ada orang lemah di rumahmu yang bersamamu. Jadi kalau di rumah ada orang lemah, Lemah itu macam-macam. Lemah fikir, lemah fisik, lemah ekonomi. Kalau Anda punya orang di rumah Anda semacam itulah, ini kesempatan untuk dibuka rizki. Santun kepada anak yang lemah seperti itu. Kadang ada orang diberi oleh Allah anak lemah fikir idiot. Tapi kadang disia-sia, hati-hati. Justru rizki itu melalui orang semacam itu. Di rumah punya saudara kok ada yang sakit terus Cobalah justru kita yang akan menolongnya. Coba ah, ibu kalau suruh milih bu. Enakan mana bu? Ibu punya duit, saudaranya sakit. Kemudian ibu yang ngasih obat. Sama sudah ibu ngumpulin duit, ibu sakit sendiri. Hah? Sudah ngumpulin duit kita sakit sendiri ya? Nggak enak ya? Yang lain sakit kita yang ngasih obat. Alhamdulillah kok bukan saya yang sakit ya. Maunya sakit sambil cari obat sendiri. Ya. Pilih mana, Bu? Semoga saudara kita sehat semua, Bu ya. Lah ini di saat ada orang lemah di rumah kita, jangan justru malah disia-siakan. Itu pembuka rezeki. Pembuka keberhasilan. Baik dalam urusan apa saja kalau Anda seorang juru dakwah, di dalam lemah orang, makanya di sebuah pesantren itu ada anak yang lemah sekali kadang-kadang. Emang harus sabar itu. Karena nanti akan muncul orang hebat insya Allah di tengah-tengah mereka. Tapi yang lemah jangan bikin pusing terus. Males ya. Lemah rajin, semangat dong. Lah itu di rumah kita ada orang nggak mau kerja tapi ngajinya bener. Semangat ini saudaranya yang bantu. Maka termasuk juga dalam sebuah riwayat bahwasanya kafalallahu li talibil ilmi birrizqi. Allah akan menjamin bagi orang yang menuntut ilmu dengan rizkinya Allah. Jadi kalau orang berjalan di dunia ilmu nggak usah pusing. Kelihatannya ada Anda meninggalkan waktu sehari untuk urusan uang Anda. Tapi ketahuilah sehari yang Anda korbankan untuk menuntut ilmu yang menjadikan barokah enam hari sisanya. Ini Rasulullah yang menyebutkan. Jadi jangan sampai Anda pelit untuk ibadah, untuk dekat kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Ini Allah, ini hadis Nabi, kafalallah, Allah menjamin. Litalibil ilmi, orang yang menuntut ilmu, birrizki dengan rizkinya. Sehingga apa yang Anda lakukan dari urusan pekerjaan, insya Allah jadi harta yang barokah, karena itu buah dari kesibukan Anda waktu menuntut ilmu. Tapi dunia itu menggoda. Kalau orang punya satu perusahaan bisa ngaji, dua perusahaan kepotong. Punya satu perusahaan ngajinya seminggu sekali. Kalau dua perusahaan dua minggu sekali. Tiga perusahaan tinggal minggu sekali. Empat perusahaan empat minggu sekali. Lima perusahaan libur ngajinya. Musibah. Padahal minggu cuma empat kali kan. Semestinya harus ada infak untuk Allah. Karena apa? Ini bab tawakal. Anda sedekahkan waktu Anda untuk Allah. Untuk menolong orang. Makanya kalau ada orang sedekah memotong dari hartanya. Saya punya penghasilan sebulan ini 2 juta. Saya potong 400 ribu. Tidak akan mengurangi. Justru 400 ribu itulah yang menjadikan sisa uang Anda itu barokah. Anda belikan kambing, Masya Allah. Mana beranak bina. Anda belikan sawah, nanti bisa jadi sawah yang subur. Anda berikan kepada anak menjadi anak yang soleh. Karena apa? Berkat 400 yang Anda berikan. Ini adalah pendidikan Rasulullah. Maka kadang ada orang bersama kita tidak bisa bekerja. Itu kesempatan bagi Anda untuk Anda jadikan lapangan pahala. Lapangan untuk Anda mencari ridho Allah sekaligus sebagai modal untuk membesarkan usaha dan bisnis Anda. Anda harus punya waktu, zakat waktu. Ada zakat harta, ada zakat waktu. Anda sisihkan waktu. Sebisa mungkin ke majelis yang mulia, majelis yang menyejukkan hati kita, majelis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW yang kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu at tirmidhiu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bisnadin sahihin dengan sanad yang sahih ala syarti muslimin dengan para perawi-perawi yang pernah diambil oleh Imam Muslim ini yani syaratnya Imam Muslim yahtarifu maksudnya lafat yahtarifu yaktasibu wa yatasabbabu orang yang berusaha atau mencari sebab rezeki itu tadi dua orang hidup satu rumah yang satu kerjaannya ngaji yang satu kerja cari uang pulang ke rumah makan bareng mula-mula ada ngedumel di dalam hatinya ini enak saja kerja terus saya panas setelah ngadu ke Rasulullah ketahuilah engkau digampangkan rizkimu itu berkat saudaramu yang ngaji bersama Rasulullah itu. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kita mengejar kepada sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Namun untuk mempermudah sesi tanya jawab ini kami persilahkan empat penanya dulu dari ibu-ibu dua dari bapak-bapak dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya Yahya dan Majelis Al-Bahjah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi saya mau bertanya yang sudah pernah saya tanyakan, yaitu mengenai masalah apakah diperkenankan kita mengunjungi dalam waktu tertentu tempat tertentu yang seperti kita mengunjungi makom karena itu sudah merupakan eh, kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah dan kami pun waktu di Mekah ya, eh, di sana mengunjungi situs-situs Islam malah tidak diperkenankan Mohon penjelasannya. Sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya yang, yang telah memberikan waktunya kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di, dalam Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nahnu khasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Bahwa Allah sudah menentukan di antara kita ma'isyatahum fil hayati dunya tentang kehidupan dunia tentang kehidupan dunia di antara umur, pokoknya semuanya yang tertantum dalam buku Lafum Mahfud. Itu kontak yang pertama. Terus yang kontak yang kedua dalam suatu hadis, man ahabba yushatalahu fi rizqihi wa yungsalu fi athari falyasil rahmah. Barang siapa yang mencintai silaturahim, jelas itu dipanjangkan umurnya. Dari kontak yang pertama, yaitu surat Al-Zukhruf ayat 32. Ayat 32. Surat Az-Zukhruf bahwa Allah sudah menentukan tentang ke ayat 13. 32. Ah, bahwa Allah sudah menentukan umurnya manusia di alam dunia ini. Sedangkan di situ man ahabba ayyusyatalahu barang siapa yang mencintai silaturahim ikut bakalan dipanjangkan umurnya. Apa relevansi atau hubungannya surat tersebut dengan kala Nabi tersebut? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya tadi dijelaskan mengenai doa yang bismillahirrahmanirrahim la Kalau misalnya ditambahin bilahil aliyil azim. Itu bagaimana? Terus yang kedua, kalau misalnya dibaca sebelum berangkat lupa, terus begitu nyampe tengah jalan baru inget, terus dibaca bagaimana? Terus yang ketiga, ada yang pernah bilang kalau Fatimatu Zahro meninggal dikubur oleh Ali sendiri di malam hari tanpa disolati oleh Umar dan Abu Bakar. Apakah riwayat itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya menemukan suatu kasus eh, teman saya punya kelainan mungkin di perutnya sehingga eh, dia selalu kentut ya. Nah, kalau mau sholat itu dia sampai tiga sampai empat kali bolak-balik wudhu aja gitu. gimana hukumnya terus yang kedua satu kasus lagi eh, sekelompok orang menawarkan sebuah apa eh, kosmetik ya di mana kosmetik itu berupa bedak jika dipakai berwudu katanya boleh menurut menurut mereka ternyata dicoba itu kena air tuh tambah mengkilat gimana hukum wudunya gitu. Jadi nempel terus selama 24 jam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. E, bagaimana sah apa tidak kalau kita berwudu di tempat yang dingin melalui itu alat water heater. Jadi yang panas dingin. pemanas, ya. Bismillahirrahmanirrahim masalah mengunjungi tempat-tempat. Kalau tempat-tempat yang sudah menjadi budayanya orang kafir yang menunjukkan pengagungan kepada sesuatu yang diagungkan oleh orang kafir maka itu tidak boleh karena anda masuk ke tempat itu ikut mensiarkan siarnya orang kafir apapun tempat itu jadi kalau kunjungannya ke tempat itu punya nilai mengagungkan kepada syiarnya orang kafir, maka itu tidak diperkenankan. Tapi jika kita kunjung ke tempat-tempat yang bukan syiarnya orang kafir, maka itu termasuk jenis adah kebiasaan. Itu dikembalikan kepada niatnya. Kalau kita ingin melihat sebuah peninggalan rambut Nabi Muhammad itu aslinya hal biasa. Tapi di saat pengen datang karena rindu dengan Nabi Muhammad jadi mulia. Karena ingin melihat rambut Nabi Muhammad. Pedang Nabi Muhammad biasa. Hal kebiasaan ah, bukan nilai ibadahnya tidak ada. Tapi kalau di saat kita pengen melihat ke pedang Nabi Muhammad karena sambung hati kita kepada Nabi Muhammad ada nilainya. Itu hal mubah. Tapi ada kunjung ke tempat yang bukan mubah tapi dianjurkan oleh Nabi Muhammad seperti kunjung ke kuburan. Ini lain. Nabi Muhammad memerintahkan kita dengan perintah yang sunnah untuk kita kunjung ke kubur. Dan kekuburan ini tidak terbatas kepada orang tua yang muslim saja kalau orang tua kafir nggak apa-apa. Nabi Muhammad pernah diizinkan atau mengizinkan orang untuk ziarah. Nabi Muhammad pernah mengizinkan orang untuk ziarah ke makam ibunya, bapaknya yang kafir, tapi ziarahnya beda. Kalau ziarah kepada orang Islam, di samping kita ingin belajar bahwa fa innaha kumul maut sebab ziarah kubur itu ngingetkan kita kematian. Ini yang pertama, kita belajar bahwasanya kita bakal mati. Yang kedua, kalau itu kuburnya orang muslim, maka kita mendoakan dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Assalamualaikum ahla diyar mu'minin. Salam sejahtera kepada engkau wahai kampungnya orang beriman di kuburan itu. Dan ziarah kubur ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Perlu kita untuk sering mengingat kematian. Tentunya nanti kalau perempuan ada rambu-rambunya. Akan dilarang sesuatu yang baik ini di saat di tempat itu sudah tidak mulia lagi. Ziarah kubur aslinya sunnah. Untuk agar kita semakin ingat kematian yang sudah, yang pertama ingat kematian, yang kedua untuk mendoakan, yang ketiga adalah barangkali itu adalah orang yang kita yakini sebagai orang soleh, kita bertawasul di tempat itu. Tawasul bukan minta, tapi bertawasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat orang yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi terhadap Rasulullah dan para tabi'in Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah dan itu dilakukan oleh umat Islam dari masa ke masa hingga sampai hari ini yang namanya tawasul kepada orang mati itu ada. Hanya orang yang sedikit bingung yang mengatakan tidak ada. Ini tawasul yang ketiga. Hanya cara tawasulnya harus dengan cara yang benar. Tawasul itu maknanya meminta kepada Allah dengan membawa eh, sesuatu. Sesuatu itu macam-macam. Dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah atau dalam dugaan kita dicintai oleh Allah. Boleh dengan amal soleh seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Boleh kita dengan amal soleh. Ya Allah, aku tadi setelah membantu ibuku, aku telah berbakti kepada ibuku, kabulkan hajatku. Tawasul dengan amal soleh. Amal soleh selain Allah. Jadi amal soleh dengan orang soleh sama-sama makhluk Allah. Orang soleh masih hidup, orang soleh masih mati, sama-sama makhluk Allah. Nggak berubah. Bukan orang solehnya, bukan bar, apa, bukan amalnya yang menjadikan dikabul. Yang mengkabul Allah yang membedakan antara orang hidup dan mati itu lagi-lagi orang bingung. Nabi Muhammad waktu hidup juga tidak bisa memberi, waktu mati sama. Nabi Muhammad waktu hidup kita bertawasul karena kemuliaan Nabi Muhammad, waktu meninggal kemuliaannya tetap tidak hilang. Yang membedakan Nabi Muhammad hidup dan mati itu orang bermasalah. Nah ini, jadi kalau ziarah kubur boleh lain ya karena ada anjurannya. Ziarah kubur beda dengan ziarah benda-benda. Kalau ziarah benda-benda dilihat. Kalau ini ada syiarnya para dukun, ya jangan ikut-ikut pakai jubah kopiah putih. Dipikir dukunnya, wah saya dapat pendukung para ulama. Begitu dong nanti. Kunjung ke keris apa? Siapa yang punya? Ini. Kerisnya si awal alam. Ada macam-macam ya. Kalau orang di Jawa itu aneh-aneh. Kalau tapi kalau itu memang adalah peninggalannya orang soleh, orang alim, kita sekedar melihat saja. Melihat. Untuk kita mengambil pelajaran, masya Allah, dengan seperti itu mereka bisa berjuang, dengan senjata yang sederhana mereka giat, dengan kendaraan yang seperti itu mereka berjuang. Lah sekarang banyak mobil kok saya jadi ustadz kok males. Untuk belajar boleh. Jadi itu urusan masalah kunjungan. Jadi kita jangan terpedaya sama orang. Ziarah kubur itu kebiasaan orang Yahudi. Nabi Muhammad berarti kayak Yahudi. Nabi Muhammad yang nyuruh ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku pernah ngelarang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur. Dan Nabi Muhammad menziarahi kubur. Nabi Muhammad pernah keluar ke baki. Siti Aisyah juga bertanya, "Mada lu ya Rasulullah inda ziaratil kubur?" Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan waktu ziarah kubur? Ini Siti Aisyah, perempuan. Nabi Muhammad tidak berkata, Aisyah kamu tidak boleh perempuan. Enggak. Tapi justru diajari kuli katakanlah Assalamualaikum ahlat diyar mu'minin Salam sejahtera kepadamu wahai penghuni negeri orang beriman Diajari Siti Aisyah Cuman kalau wanita itu ada aturannya dan dananya jangan berlebihan harus dengan mahramnya masa dengan pacarnya ziarah wali apa tidak dimurkai perjalannya haram meminta barokah barokah mana Seandainya hidup di dipentung itu orang. Jadi dengan cara yang bagus, yang mulia. Termasuk kalau sudah tempat itu tidak mendukung, lebih baik tidak usah ziarah saja. Ada sebagian tempat karena sudah menjadi tradisi ramainya luar biasa sehingga tidak ada perempuan masuk ke tempat itu kecuali harus desak desaan gesek-gesekan kulit. Ini sudah maksiat nanti. Lebih baik tidak. Enggak usah ngambil Jumat Kliwon, ambil saja Jumat Legi. Sebab Jumat Kliwon sudah nggak karu-karuan ya. Ambil saja Jumat Legi. Kliwon Legi tidak penting, yang penting ziarah dengan khusuk. Kenapa harus Kliwon? Nabi Muhammad tidak kenal Kliwon kan? Kliwon itu adalah karena kebiasaan seorang soleh kita pengen niru. Tidak apa-apa waktu itu kenapa? Orang soleh itu ya pas Kliwon saja. Sebab kalau di Jawa Timur tidak Kliwon, Legi. Di tempat lain ada lagi pon. Eh ada. Itu akan pasaran jawab, pon paing Kliwon Legi paing, pon paing si kliwon legi paing pon wage kliwon legi paing pon wage <laughs> namanya pasaran hari itu cuma lima menurut hitungan Jawa kalau ndak pon ya legi kalau ndak paing ya pon wage kliwon legi <laughs> ambil saja sudah sampai ingin Jumat pon saja hmm. boleh membuat acara sendiri tidak harus Jumat kliwon Jumat kliwon sebab ilmu dukun kan nanti mayat bangkit di Jumat itu kan ilmu televisi ya Baik. Tapi tidak apa-apa, orang yang ziarah Jumat Kliwon mangga bagus, tidak ada masalah. Jumat Legi juga boleh. Yang penting kita itu lebih aman atau tidak, gitu saja. Kalau ternyata setiap hari ramai di tempatnya wali itu, ketahuilah Sunan Gunung Jati lebih senang kalau adik-adik putri kami yang cantik doanya dari rumah saja. Tapi ziarah kubur jangan dilarang seperti sebagian orang tuh itu bid'ah. Dilihat orang yang salah dikatakan bid'ah. Caranya itu loh yang harus dirubah. Gitu saja. Ziarah kubur bid'ah ini musibah. Ziarah Nabi Muhammad nggak boleh. Baik, kemudian masalah Allah membagi tentang rizki, umur dan sebagainya. Bahkan dalam hadis sahih ya Imam Nawawi juga meriwayatkan tentang dicatat ajalnya, dicatat rizkinya. Itu sudah dicatat oleh Allah dan tidak berubah berubah lagi. Tapi bagaimana dengan ada hadis Man ahabba yuwassa fi rizkihi wal yasil rahimah. Yang pengen dilapangkan rizkinya banyak nyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bentuk usaha. Sama kalau pengen duit kerja. Tidak cukup silaturahmi tok kan? Habis silaturahmi kerja kan? Silaturahmi tetap dijalin. Jadi kerja itu sebab dapat du. Sebab ada orang kerja terus nggak dapat du. Banyak kan? Jadi bukan kerja yang menjadikan orang dapat duit. Jadi karena apa? Duit sudah dijatah oleh Allah. Tapi caranya dapat uang itu dengan kerjaannya itu dan termasuk dengan usaha yang lainnya berdoa, termasuk dengan silaturahmi. Jadi saya silaturahmi, kerja, doa satu pangkat. Namanya usaha. Karena Anda usaha, maka oleh Allah diberi. Anda kerja dapat gaji 100 ribu. Anda berdoa diberi duit 100 ribu oleh Allah. Karena silaturahmi disangoni sama paman 100 ribu. Kan gitu. Jadi ini adalah 100 ribu ini akan Anda peroleh kalau Anda sudah mengambil sebabnya itu. Jadi sebab itu bagian dari ketentuan Allah pada akhirnya nanti sudah ditentukan uang Anda waktu meninggal 1 miliar 200 juta. Itu sudah pas, nggak bakal berubah-ubah. Umur Anda sudah 60 ribu, tapi eh, 60 ribu, 60 tahun. Jadi umur Anda 60 tahun, panjang lagi Bu, nambah. 70, kurang. Kurang, 80. 80 masih kurang, Bu. 100. Bener 100? Bener. Nggak mau lagi masih. Baik. Umur itu sudah dijatah oleh Allah 100 ribu saja biar tidak terlalu khawatir ya. 100 ribu, eh 100 ribu 100 tahun. Kena 100 ribu duit terus yang dipikir ya. 100 tahun sudah. Jadi orang itu umurnya 100 tahun, tapi bagaimana dia kok sampai 100 tahun itu usaha kemarin ada mobil dia minggir selamat kan Kemudian ada rel kereta, ada kereta api jalan di pinggir, ada orang, ada kebakaran cepat keluar rumah. Itu usaha sehingga dia tidak mati. Bukan berarti gara-gara aku keluar dari rumah maka aku hidup. Bukan itu. Jadi semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya secara pandangnya hamba Allah karena kerja dapat eh, kayaknya begitu kan? Padahal dapat duitnya sudah diketahui oleh Allah. Jadi kalau kita melihat takdir itu ya seperti itu, jangan kayak Tuhan, kita kayak hamba nggak tahu apa yang terjadi. Maka pengen panjang umur atau tidak? Silaturahmi, Bu. Nah, jadi dengan silaturahmi itu berarti tanda kalau Anda itu panjang umur, bukan berarti ini merubah. Tidak akan merubah kita itu apa yang ditentukan oleh Allah. Dengan silaturahmi Anda, insya Allah ini tandanya orang panjang umur, orang husnul khotimah, orang baik. Inilah cara kita pandang. Kemudian maknanya bagaimana? Umurnya apakah bakal dirubah? Itu yang pertama ya, pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua oleh ulama dijelaskan bahwa bagaimana dipanjangkan umurnya dapat dilapangkan rezekinya. Dipanjangkan umurnya itu umurnya mah tetap tapi manfaatnya gede. Ada orang umur 100 tahun nggak nggak ada manfaatnya untuk orang kampung. Orang kampung sebel semuanya ya. Ada orang umurnya cuma 32 tahun semua mengingat Masya Allah ini yang membantu rumah ini pak itu bangun masjid ini pak ini ya Allah kok cepat mati lah ini umurnya pendek nilainya adalah luar biasa Imam Nawawi itu berapa? 30 berapa tahun tuh umurnya? Nggak sampai 40 Imam Syafi'i 40 tahun kalau kita diberi umur kayak Imam Syafi'i berapa tahun lagi bu? Nggak ada majelis ini kan gitu. Semoga panjang umur ya Bener nih doain panjang umur saya mati diganti lima gimana bu? Mau? Ya mau dong lima. Baik, semoga panjang umur semuanya. Itulah jadi seperti itu masalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ilmu umur barokah atau harta itu ditambah hartanya. Jatahnya mah tetap. Tapi subhanallah ada orang gajinya 300 tahun per bulan cukup yang gajinya 2 juta ngutang terus ada ndak ada yaitu yang namanya nggak ada nilainya uangnya itu jadi kita pengen bahwasanya umur kita itu adalah panjang artinya panjang itu makna nilainya dan rizki kita itu banyak nilainya banyak uang belum tentu itu bernilai untuk dia Allah a'lam bisawab kemudian ke tiga ditambah la haula wala quwata illa billah itu minimal. Dan menambah asalkan aslinya tidak dirubah nggak apa-apa. Menambah boleh-boleh saja asalkan tidak merubah artinya. Seperti menambah sayyidina dalam tahiyat itu adalah kesempurnaan saja. Boleh saja Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah hil ali aliyil adim mau ditambah juga boleh. Tapi kalau ngajari sama orang dikasih tahu dulu batasannya yang yang diajarkan dulu seperti apa sehingga tambahan tahu kalau itu tambahan boleh kita menambah bahkan boleh setelah itu ditambah dengan doa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad doa safar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi syakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha watfi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu bis safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'ata'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Ditambah lagi yang lain yang boleh. Tapi ada seorang tuh sesuai kemampuannya ya, pendek boleh, agak lama boleh. Kemudian kalau lupa di tengah jalan, baca di tengah jalan ya. Lupa baca di tengah jalan, dikejarkan. Nanti malaikat tertawa ini, ah, hebat bener nih orang masih lupa, masih maksain. Ah, dikasih banyak nanti ya. Hmm. Bagus itu. Nabi Muhammad pernah seperti itu. Ada orang itu sholat jamaah itu ketinggalan lari gedebuk gedebuk gedebuk. Ganggu kan? Nabi Muhammad menyanjung, bener kamu ini semangatnya tinggi dapat pahala, tapi jangan diulangi ya. <laughs> Jadi ada di saji Nabi Muhammad, tapi jangan diulangi. Menunjukkan kalau dia semangat sholat jamaah, tapi kalau ke depan jangan ketebak-ketebuk. Biarpun sudah didirikan jamaah, jalannya tetap yang tenang. Disanjung oleh Nabi Muhammad semangatnya itu ya bagus. Uh, Sayyidat Fatimah Zahra, ya betul, dikubur di malam hari, tidak disolati oleh orang banyak, dan hanya disolati oleh keluarganya, karena apa? Itu karena akhlaknya Sayyidat Fatimah Zahra. Beliau itu pernah berpesan agar dikubur di malam hari, dan agar dibuatkan keranda mayat, karena apa? Rasa malunya Siti Fatimah Zahra tidak ingin jenazahnya disaksikan oleh orang banyak karena kemuliaan beliau. Waktu itu Siti Fatimah Zahra menangis di beranda di, di bersama Asma bintu Umais waktu melihat mayat karena mayat orang dulu itu kalau ada orang mati itu cuma dipanggul di atas pundak. Belum pakai keranda mayat, bukan pakai bandu soya Jadi langsung dipanggul itu karena ya belum belum belum ada keranda mayat. Siti Aisyah, Siti Fatimah ngelihat nangis setelah menangis ditanya oleh sahabatnya atau yang membantu beliau yaitu Sayyidat uh, Asma binti Umaish. Akhirnya Asma bertanya, "Kenapa wahai Fatimah engkau menangis?" Dijawab, Dijawab oleh Siti Fatimah, "Aku nanti kan bakal mati." Iya tentu. Dan kalau aku mati nanti, pasti aku akan dibawa orang seperti itu kan? Iya tentu. Aku malu kalau lekuk-lekuk tubuhku kelihatan sama orang. Jadi orang mati diangkat lekuk tubuhnya kelihatan. Jadi mikir setelah mati ya. Lah ini umatnya Nabi Muhammad katanya pecintanya Siti Fatimah lekuk tubuhnya dilihat masa hidup seneng saja. Ini bagaimana? Jadi merasa malu kalau lekuk tubuhnya dilihat sama orang laki-laki. Itu Siti Fatimah. Kemudian Sayyidah Asma binti Umais memberikan petunjuk. Wahai Fatimah, dulu waktu aku di Habasyah, di satu negeri namanya Habasyah itu kalau ada orang mati itu dibuatkan keranda mayat sehingga yang ditutup keranda mayatnya sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat sehingga waktu itu Sayyidah Fatimah berbinar-binar senang dan berwasiat wahai Asma tolong kalau aku mati nanti buatkan buatkan aku keranda mayat satu yang kedua adalah tolong kubur aku di malam hari jadi lagi-lagi karena Loh kok begitu? Yang penting kan sudah fardu kifayahnya selesai. Bukan tidak disolati, disolati Siti Fatimah. Tapi yang nyolati adalah keluarganya dan dikubur di malam hari secepatnya waktu itu. Itu karena memenuhi wasiat Siti Fatimah Zahra. Nah ini, itu karena kemuliaan beliau ya, malu. Kita yang hidup harus lebih malu dong, jangan dipamerin sana sini ya. Katanya umatnya Nabi Muhammad pencinta Siti Fatimah itu auratnya diumbar sana sini. Bagaimana? Siti Fatimah malu kalau sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya setelah meninggal. Itulah putri Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang kok punya kebiasaan, bukan kebiasaan. Dia tuh punya penyakit buang angin terus. Kalau kebiasaan mah bisa dirubah ya. Ada orang biasa buang angin. Tapi bisa ditahan kalau cuma 2 menit, 3 menit. Tapi kalau ada orang punya penyakit, bahaya itu. Ya, orang duduk sama orang selalu mohon maaf itu angin keluar terus. Barangkali yang namanya penyakit macam-macam kan. Wong mani keluar terus ada, kencing keluar terus ada. Kalau ada orang diuji oleh Allah dengan itu, dia harus berobat. Usaha. Termasuk diantaranya menjaga makanannya. Kalau makan ketela itu yang masak bener ya. Kalau setengah masak kacau. Bolet. Kemudian jahe juga bisa mempermudah orang buang angin. Jadi barangkali mencari makanan-makanan yang sesuai dengan kondisinya. Kalau ternyata sudah usaha masih saja angin keluar terus, keluar terus ya, bukan keluar sesaat-sesaat. Kalau keluar sesaat bisa ditahan itu. Kalau bisa ditahan wajib dia menahan untuk melakukan sholat. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan, ya ngewes terus ibaratnya. Terus keluar. Ya lain kalau tidak bisa ditahan dimaafkan. Tidak ada istilahnya nggak ada sholat dimaafkan dia. Terus ya wudhu, wudhu setelah itu sholat beres. Pakai pembalut atau tidak? Gimana mau dibalut, mau disumbat? Nggak mungkin itu ya. Lakukan saja sholat dalam keadaan anda seperti itu. Itu beres. Karena itu adalah punya penyakit yang semacam itu namanya itu termasuk orang yang daimul hadas, orang yang terus dalam keadaan berhadas. Kecuali yang keluar itu bentuk materi, benda, air kencing, darah istihadah harus disumbat. Kalau angin mah angin ya keluar, disumbat sini juga keluar, mau disumbat bagaimana ya? Maka itu dimaafkan dan sholatnya tidak usah diulang. Maka biar nggak susah ya, tetap sholat. Tapi kalau masih bisa ditahan, tahan. Dan sholatnya cepat sekali. Fardunya tok saja, lima rukun. Walau dolin amin, sujud ruku, no, tahiyat beres. Selesai. Enak ya sholatnya? Mau? Kirain mau. Baik. Masalah bedak. Bedak itu ada yang cair, ada yang basah ya. Kalau cair namanya materi jelas. Kalau bedak ditempelkan di kulit lalu menghalangi air masuk ke kulit, maka itu termasuk sebab tidak sahnya wudhu. Bukan saja bedak, apa saja sesuatu yang menghalangi sampainya air ke wah, ke kulit, maka itu tidak sah wudhunya. Termasuk bedak yang merusak air. Merusak air. Jadi kalau memang mau berwudhu ya bersihkan dulu bedaknya. Berarti setelah itu baru berwudu. Kalau membasahnya cuma sekali, di sini masih ada blonteng-blontengnya bedak maka saat itu tidak sah wudunya. Kecuali wudunya tiga kali, basahan yang pertama menghilangkan yang pertama ya, menghilangkan bedaknya, yang kedua, ketiga beres. Itu sah wudunya. Jadi kalau bedak cair, nggak ada masalah. Cair, kalau bedak ada, nggak bedak cair, wallahualam. alam. Karena intinya kesimpulannya adalah benda cair. Kalau kita mengoleskan benda cair ke tubuh kita untuk berwudu, biarpun itu kayaknya minyak, cair kan? Kadang-kadang ada benda cair ke tangan kita. Setelah kena air kayaknya nggak nempel ya. Tapi kalau aslinya benda cair nggak apa-apa, sebab cair tidak dengan cair itu tidak saling menghalangi hanya tidak bisa bertemu. Jadi kalau yang kita tempelkan di putuh kita aslinya benda cair, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau aslinya bukan benda cair, asalkan itu menghalangi, maka itu tidak sah wuduknya. Kemudian tadi yang ditanyakan, setelah pakai bedak dikasih air tambah mengkilat hebat bedaknya. Cuman yang kita tanya, yang menjadikan sebab mengkilat itu apa bekas bedaknya? Sebab ada bekas, kalau bekas bedak nggak apa-apa. Tapi kalau yang menjadikan mengkilat karena tempelannya, ya nggak sah. Cuman biasanya bekas, ada sejenis bedak itu kalau sudah nempel ke kulit ada ngeresep. Kalau dibuang bedaknya masih ada sisanya. Itu bekasnya saja. Kalau itu bekasnya yang menjadikan kulit mengkilap itu ya nggak ada apa masalah. Yang dipermasalahkan kalau bedaknya itu kena air malah membeku lalu nempel. Itu yang tidak sah. Dan itu bisa dicek satu persatu. Jadi ya cek coba ini apa sih dicoba? Oh bandanya turun, ini sisanya bekas. Karena bedak itu kan punya fungsi membersihkan kulit kan? Ya tidak apa-apa kalau begitu. Bedaannya yang bagus ah, biar tambah cantik, bersih itu tidak ada masalah. Kemudian mandi dengan air di dispenser atau semacamnya. Boleh tidak bu? Sah tidak mandi air dispenser sama wudhu air dispenser? Hmm? sah enggak? Bu. Hah? Mana fikihnya yang dulu tuh? Sah. Kenapa? Tani dulu airnya air apa? Kalau air sirup nggak boleh, Bu. Asirnya pokoknya air asli boleh ya. Lagi mendidih boleh dah, Bu. Boleh, pokoknya kuat. Ya. Jadi jadi intinya adalah air itu air benar-benar asli, biarpun sudah dimasak, digodok nggak apa-apa. Jadi ibu boleh setiap godok, setiap mandi pakai air aqua yang digodok. Sudah pakai air aqua, digodok lagi. Itu boleh mandi begitu itu. Ya, yang penting airnya itu masih asli air, belum bercampur dengan kopi, belum campur dengan susu dan sebagainya. Biarpun sudah masuk dispenser itu pun tidak apa-apa. Sakona air panas. Kalau di Arab airnya dipanasin semuanya. Makruh mandi dengan air dingin sekali atau dengan air yang panas sekali. Makruh. Kalau tidak berbahaya. Kalau berbahaya jadi haram ya. Air mendidih 100 derajat 100 ya. Kalau kita air mendidih pakai wudhu haram karena bikin lecet. Kalau air panas saja itu makruh. Kenapa? Nggak bisa serius wudhunya. Dikit-dikit itu makruh ya. Sebab isbagul wudu, wudu yang benar itu sunnah. Maka kalau airnya hangat kuat itu makruh karena nggak bisa serius wudhunya. Dingin bener juga makruh karena nggak bisa serius wudhunya. Panas beneran sampai bikin ngelocot, apa melocot ya tadi perkataan dia ngomong melocot itu maka hukumnya adalah itu haram bukan wudhunya yang haram tapi nyakiti diri yang haram. Tadi ada ibu yang isyaratkan cemarinya. kalau ada pitek cat kuku itu adalah tidak sah wudhunya. Tapi kalau pacar itu sah wudhunya. Tapi ingat siapa yang pakai pacar? Ibu-ibu untuk suami bagus pakai pacar. Adik-adik putri pun boleh dihindari kalau bisa. Biarpun ada khilaf di sini ya. Karena biasanya kalau saya pakai pacar bersuami begitu loh ya. Mestinya begitu. Biar ketahuan ini masih perawan dan tidak. <laughs> nah, karena dandannya adik-adik putri itu ada batasannya. Ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa yang penting niatnya bagus. Hati-hati. Kalau laki-laki nggak usah pakai pacar, nanti dipikir mbak-mbak teteh-teteh ini ya. Kecuali diperkenankan laki-laki pakai pacar waktu jadi penganten saja. Wallahu a'lam bisawab. Tek ya, cat cucu, cat, cat kuku ya nggak boleh ya, cat kuku. Ada Hari ini ada hall Habib Qasim Baharun, guru kita juga di waktu belah bisa dihadiri jam 10 atau jam 11 ya. Ada hallnya Habib Qasim itu adiknya Habib Hasan yang kita halli di sini. Adik beliau itu adalah abahnya Habib Mikdad, Habib Quraisy Baharun. Kemudian ini ada minta doa didoakan untuk keluarga Samsana yang sedang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan. Haji Juli, Haji Yusuf, Haji Bapak Khair, Ibu Tursina, Oh, masya Allah. Doa untuk almarhum Haji Juli yang dulu pernah punya tanah ini, masya Allah. Terima kasih ya. Insya Allah ini amal yang dilakukan oleh yang hadir nyampe kepada mereka. Karena memudahkan untuk jual beli dalam pesantren ya dapat. Insya Allah amalnya di sini ini akan nyampe kepada orang yang punya tanah ini dulu. Jadi yang punya tanah ini menjual ke kita dan harganya alhamdulillah dengan harga yang masuk akal dan menolong bahkan dibeli orang lain nggak mau menunjukkan perhatiannya kepada pesantren itu yang Allah nilai dan ini seandainya tidak didoakan sudah pahala nyampe yakinlah jadi pahala itu akan sambung terus karena usaha biarpun tidak didoakan tidak usah khawatir pahalanya nyampe termasuk ini separuh ini separuh ini ini ada yang beli dari satu orang Pak Haji Yusuf semoga juga Allah memberikan pengampunan yang sebelah ini keluarga Ibu Kaswari atau siapa dan lainnya semoga Allah dan kiri kanannya insya Allah orang-orang yang dipilih oleh Allah kita tidak memaksakan yang mau dijual mangga dijual yang mau belikan mangga membelikan yang ini nyantai ya kalau punyanya sebegini ya ini digedekan kalau lebih gede lebih gede baik tapi yang jelas kita minta selalu kepada Allah semoga Allah mengirim orang-orang yang ikhlas tulus orang-orang yang mulia itu saja kita doakan ini keluarga Haji Juli dan lain sebagainya kemudian ada lagi minta doa anak kita bagus berapa Koro ujian ya semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan semua anak-anak kita yang lagi ujian diberi ilmu yang manfaat dan kemudian dipilihkan oleh Allah sekolah yang sesuai cocok bermanfaat dunia dan di akhirat semoga Allah memudahkan segala urusan kita melapangkan rezeki kita dan semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah berkatil Habib Muhammad SAW Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah untuk mengikutinya, agar kami mudah untuk menjalankan sunnahnya. Ya Allah, Berikan kepada kami kecintaan agar kami bisa saling mencintai karenamu ya Allah agar kami bisa saling mencintai karenamu ya Allah agar kami bisa saling mencintai karenamu ya Allah Ya Allah jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah anak keturunan kami, jagalah orang yang bersama kami, jagalah orang yang pernah berbuat baik kepada kami di tempat ini, di majelis ini dan jagalah juga orang yang pernah aniaya kepada kami dan berikan kepadanya bimbingan dan petunjukmu ya Allah, ya Allah, ya Allah muliakan kami semua ya Allah. Muliakan kami semua ya Allah Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami kecukupan dengan yang halal Kecukupan kepada yang halal Allah makfina bihalalika haramika Dan jadikanlah kami menjadi orang yang tidak butuh dengan keharaman Dan berikan kepada kami kekayaan dengan keutamaanmu ya Allah Ya Allah Kekayaan, kekayaan lahir dan kekayaan batin ya Allah kekayaan lahir, kekayaan batin, kekayaan lahir dan kekayaan batin, kecukupan lahir dan kecukupan batin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang ahli ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Kami sering melakukan ibadah tapi pikiran kami kemana-mana ya Allah. Kami takut kau murkai, Wajah kami, badan kami menghadap kepadamu, akan tetapi hati kami sering kemana-mana. Ya Allah, maka kami mohon jadikanlah kami orang yang khusyuk. Di saat berdoa khusyuk kepadamu, di saat sholat khusyuk kepadamu. Bahkan dalam segala aktivitas kami, jadikan kami senantiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Dan setelah itu kami serahkan urusan kami kepadamu. Engkau sebaik-baik yang mengurusi urusan kamu ya urusan kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari kehinaan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang menghantarkan kepada ridhomu. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Berikan kepada kami kasih sayang di dalam rumah tangga kami sehingga suami istri kami eh, suami kami adalah menjadi suami istri yang saling mencintai karenamu hanya engkaulah yang bisa memberikan cinta kepada kami ya Allah jauhkan kami dari kebencian kepada pasangan kami dan jadikanlah kami suami yang mudah mengabdi kepada istri istri yang mudah mengabdi kepada suami ya Allah ya Allah Berikan kepada kami semua adalah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Umur panjang, anak-anak kami, keluarga kami, orang yang pernah berbuat baik kepada kami dan semua yang ada hubungan kami, ya Allah berikan kepada kami umur panjang. Bahkan jika ada orang yang dolim kepada kami, berikan kesadaran dan panjangkan umur mereka, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu serta sehat walafiat. Musuh kami jadikan kawan kami, ya Allah. Musuh kami jadikan kawan kami, ya Allah. Dan jangan kau jadikan kawan kami musuh kami ya Allah ya Allah berikan kepada kami husnul khatimah mati dalam keadaan iman mati dalam keadaan iman yang belum menikah ya Allah jagalah kehormatan mereka ya Allah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang engkau ridhoi orang-orang yang engkau muliakan orang-orang yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah muliakan kami muliakan mereka di dunia dan di akhirat dan tutuplah umur kami kelak pungkasan hidup kami kelak dengan kemuliaan dengan iman dan cabutlah nyawa kami di saat engkau mencintai kami kami mencintaimu berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman ya Allah